Memurnikan tauhid. Qala rahimahullahu taala babu bab man haqqaqa tauhida Barang siapa yang memurnikan tauhid dakhala al-jannata maka dia akan masuk ke dalam surga bi ghairi hisabin dengan tanpa dihisab. Ini babnya. Bab ini berkaitan dengan bab yang sebelumnya atau menyempurnakan bab yang sebelumnya. Kalau bab yang sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan tauhid. Bab ini yang sekarang hendak kita bahas ini juga masih berbicara tentang keutamaan tauhid yaitu tuhul jannah bi ghairi hisab. Seorang yang muwahhid yang bertauhid di antara pahalanya ialah masuk ke dalam surga dengan tanpa dihisab. Dan itu ada persyaratannya. Yang disebutkan dalam bab ini yaitu man haqqaqat tauhid. Seseorang yang mentahqiq tauhidnya. Tahqiqul tauhid maknanya ialah takhlisuhu minasyirki. Takhlisuhu minasyirki wal bid'ah wal ma'asi. Pengertian memurnikan tauhid atau mentahkik tauhid itu artinya memurnikan tauhid dari kesyirikan-kesyirikan, dari kebid'ahan-kebid'ahan, dan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Tiga perkara itu. Sehingga tauhid itu harus disemurnikan dari tiga perkara ini. Syirik, kebid'ahan, kemaksiatan. Kalau syirik, kalau syirik itu bisa meniadakan tauhid, bisa meniadakan tauhid. Sementara bid'ah dan kemaksiatan, bid'ah dan kemaksiatan itu bisa mengurangi, bisa mengurangi kesempurnaan tauhid. Ringkasnya, atau dengan bahasa yang lain yang dimaksud dengan tahqiqut tauhid ialah membersihkan tauhid dari sesuatu yang bisa menghilangkannya dari segala sesuatu yang bisa menghilangkannya seperti syirik atau yang bisa mengurangi kesempurnaannya atau yang bisa mengurangi kesempurnaannya seperti kebid'ahan-kebid'ahan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Kemudian seseorang itu bisa mewujudkan tahqiqut tauhid. Bisa mendapatkan tauhid yang murni tadi. Itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Ada beberapa persyaratan seseorang itu bisa memurnikan tauhidnya mentahqiq tauhidnya. Syarat yang pertama ialah al-ilm. Syarat yang pertama ialah ilmu, mengilmui tauhid tadi. Dan secara khusus mengilmui kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini syarat yang pertama. Dengan dasar ayat yang disebutkan dalam surat Muhammad Surat Muhammad ayat yang ke-19 Allah mengatakan, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Ilmuilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalimat fa'lam, ketahuilah, ilmuilah menunjukkan bahwasanya tauhid kalimat la ilaha illallah tidak mungkin bisa dibersihkan. Tidak mungkin dimurnikan kecuali harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Di sini menunjukkan pentingnya ilmu, pentingnya ilmu dan pentingnya mencari ilmu. Yang kedua, syarat yang kedua ialah al-i'tiqad, keyakinan. Keyakinan meyakini kebenaran tauhid tadi. Dan itu perkara yang lebih dari sekedar ilmu. Perkara yang lebih dari sekedar ilmu. Kalau yang pertama, mengilmui, mengetahui makna tauhid, la ilaha illallah, konsekuensinya ilmu. Kalau yang satu ini, yang kedua ini, ialah yakin. Meyakininya. Sehingga ilmu tadi betul-betul bermanfaat bagi dia sehingga memunculkan rasa keyakinan i'tiqad yang sahih tentang tauhid ini tentang kalimat la ilaha illallah. Kalau cuma sekedar ilmu mengetahui saja, saya tahu kalimat la ilaha illallah. Saya tahu maknanya. Saya tahu konsekuensinya. Tapi kemudian dia tidak meyakininya. Tidak meyakininya maka itu belum dinyatakan tahqiq tauhid, belum dinyatakan telah memurnikan tauhid. Di antara dalil yang menunjukkan syarat yang kedua ini ialah firman Allah Tabaraka wa Taala tentang kaum musyrikin Quraisy. Kita tahu bersama, kita pahami bahwasanya kaum musyrikin betul-betul memahami makna tauhid. Tahu mereka maknanya. Mereka tahu konsekuensinya. Terbukti ketika disampaikan kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Mereka mengatakan, Ajitana lina'budallaha wahdah. Ajitana lina'budallaha wahdah. Wa nadhara ma kana ya'budu aba'una. Apakah engkau wahai wahai fulan ini seorang Rasul. Apakah kau datang kepada kami? Supaya kami itu beribadah hanya kepada Allah semata. Dan meninggalkan apa yang disembah oleh moyang-moyang kami. Begitu. Menunjukkan apa? Mereka ini mengilmui, tahu ilmunya. Namun, apa kemudian mereka sekarang meyakininya? Meyakini sepenuh hati? Jawabannya tidak. Allah Taala menyebutkan dalam salah satu firman-Nya yang disebutkan dalam surat Sad dalam surat Sad ayat yang kelima menjelaskan tentang keadaan mereka ini yang tidak meyakini tidak meyakini kalimat tersebut. Allah mengatakan tentang mereka ketika disampaikan tauhid kepada mereka kaum musyrikin menyatakan aja'alal alihata ilaha wahida أجعل al إله واحدا إن inna hadha la syai'un apakah si Muhammad ini Nabi kita Muhammad SAW hendak menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak itu satu sesembahan saja cuma satu saja kata mereka inna hadza la syai'un ujab ini sesuatu yang sangat aneh Sangat menakjub, menakjubkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan mereka tahu ilmunya. Tahu konsekuensinya. Kalimat la ilaha illallah konsekuensinya harus memurnikan ibadahnya untuk Allah semata. Apa kemudian mereka meyakininya? Jawabannya mereka tidak meyakininya. Terbukti mereka mengatakan inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Maka untuk bisa mentahqiq tauhid, memurnikan tauhid itu harus disertai dengan keyakinan. Ilmu dan i'tiqad, ilmu dan keyakinan. Kemudian ada lagi syarat yang ketiga yaitu al-inqiyad adanya ketundukan, kepatuhan. Tunduk dan patuh terhadap kalimat tadi, kalimat la ilaha illallah, tauhid. Tunduk dan patuh terhadap konsekuensi konsekuensi Tidak kemudian merentangnya atau menolaknya atau bahkan gengsi sombong tidak mau mengucapkannya. Kalian lihat namanya. Ini perkara yang penting juga. Di samping ilmu, di samping keyakinan, itu harus ada yang namanya ketundukan dan kepatuhan. Hal yang kiat ini nanti, ketundukan ini nanti, yang akan menumbuhkan semangat beramal. yang akan menumbuhkan semangat beribadah. Semangat melaksanakan konsekuensi-konsekuensi tauhid tadi dengan al-inqiyad ketundukan. Ada Sehingga kalau kemudian tidak ada yang namanya ketundukan, tidak ada yang namanya kepatuhan, maka yang terjadi ialah kesombongan, keengganan, tidak mau mengamalkan konsekuensi tauhid. Dan ini yang terjadi pada kaum musyrikin juga. Terjadi pada kaum musyrikin juga. Allah Taala mengisahkan tentang mereka tentang kesombongan mereka, tentang keengganan mereka, tidak tunduk dan patuhnya mereka kepada kalimat ini tadi, kepada Tauhid. Ini disebutkan dalam surat As-Safat. As-Safat ayat yang ke-35 sampai 36. Allah Taala menjelaskan tentang mereka. Innahum kanu idza qila lahum La ilaha illallah yastakbirun. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Ini kondisinya kaum musyrikin. Kata Allah, sesungguhnya mereka kaum musyrikin. Kalau disampaikan kepada mereka, diucapkan di hadapan mereka, kalimat la ilaha illallah. Allah menjelaskan dalam sikap mereka, yastakbirun. Kaum musyrikin itu istikbar, menunjukkan kesombongannya, keangkuhannya, keengganannya. Sombong mereka, tidak mau tunduk, tidak mau patuh terhadap kalimat Dan mereka mengatakan, wa mereka mengatakan A'inna latariku alihatina li syairin majnun? Apakah kami akan meninggalkan sesembahan-sesembahan kami dikarenakan penyair yang gila? Nah, ini menunjukkan seseorang itu bisa mewujudkan tauhid dengan benar, bisa memurnikan tauhid dengan benar, apabila disertai dengan sikap alim kiyad, sikap ketundukan dan kepatuhan. Sehingga ketika dia dikasih tahu tentang kalimat ini, dia tunduk dan patuh mengucapkannya. Ketika dia dikasih tahu tentang konsekuensi-konsekuensi tauhid, dia tunduk dan patuh melaksanakannya. Baru kemudian dia bisa memurnikan tauhidnya, memurnikan dari kesyirikan, dari kebid'ahan dan dari kemaksiatan. Kalau kemudian ini semua tercapai, tahqiqut tauhid tercapai dengan tiga persyaratan tadi. Upaya memurnikan tauhid disertai dengan ilmu, disertai dengan keyakinan yang mantap, disertai dengan ketundukan dan kepatuhan, maka pahalanya besar. Pahalanya besar. Yaitu al jannata bi ghairi hisab. Dia akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Dengan tanpa diperhitungkan amalnya. Makanya disebutkan dalam riwayat wala azab dengan tanpa diazab. Dan ini hukum yang pasti syar'an secara syar'i. Sehingga dikatakan oleh Syekh Al-Faqih Muhammad Ibn Salah al uthaymin rahimahullah taala tidak perlu mengucapkan kalimat insyaallah. Dikarenakan sudah paten hukumnya, sudah pasti hukumnya secara syar'i. yakni barang siapa yang memurnikan tauhidnya dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kemaksiatan dengan tiga syarat tadi, dengan ilmu, dengan i'tiqad, keyakinan, dengan ketundukan, maka pasti dan pasti akan masuk ke dalam surga dengan tambah hisab dan dengan tambah azab. Kepastian itu. Sehingga tidak butuh kalimat insya Allah. Dan itu bisa dilihat dari bab yang dibawakan sama Al-Mu'allif rahimahullah. Beliau menyebutkan dengan pasti tanpa kalimat insya Allah. Ini hukum secara umum hukum secara umum. para siapa yang mentahkik tauhidnya, memurnikan tauhidnya, maka dia masuk ke dalam surga dengan tambah hisab, dengan tambah azab. Hukum umum. Adapun untuk orang tertentu, syaksun mu'ayyan, untuk orang-orang tertentu, secara person, secara individu, kalau kita mendapati orang tadi betul-betul memurnikan tauhidnya, sesuai dengan apa yang terangkan di sini, maka kita harus mengucapkan kalimat insya Allah. kalau eh, insya Allah masuk ke dalam surga tanpa hisab. Sebab kita nggak paham, nggak mengerti bagaimana akhir kehidupan orang tadi. Kita nggak tahu bagaimana kehendak Allah pada orang tadi. Sehingga kita bisa mengatakan insya Allah. Si fulan insya Allah sehingga diserahkan kepada kehendak Allah Taala tidak boleh memastikan. Kalau memastikan, itu berarti kaitannya dengan masalah asyahadah bil jannah. Mempersaksikan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Dan itu prinsip al-sunnah wal jamaah menyatakan mempersaksikan seorang masuk ke dalam surga dengan person secara person individu bisa dilakukan apabila ada dalil khusus tentang orang tadi dinyatakan masuk dalam surga. Kayak para nabi dan para rasul. Kemudian orang-orang tertentu yang disebutkan dalam sebuah hadis. Bisa kita mengatakan demikian. Tetapi untuk orang-orang yang tidak ada dalil khusus yang menyebutkan dia fil jannah di dalam surga, maka kita hanya bisa berharap kebaikan saja narjulahul khair. Kita mengharapkan kebaikan dari dia. Sehingga tidak dijazm, tidak dipastikan. Kita hanya bisa mengatakan, insya Allah ta'ala, kita berdoa semoga dia masuk ke dalam surga dengan tambah hisab dan dengan tambah azab. Mafhum insya Allah. Sekarang kita masuk kepada ayat yang pertama. قال المصنف رحمه الله Taala wa الله Taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'amih." Syakiran li an'amih. Ini disebutkan dalam surat An-Nahl ayat eh, 120 dan 121. Yang artinya sesungguhnya Ibrahim, yakni Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam kana ummatan. Dalam ayat ini Allah taala memuji Nabi Allah Ibrahim dengan lima perkara. Memuji Nabi Allah Ibrahim dengan lima perkara. Yang pertama ialah kana ummatan. Nabiullah Ibrahim itu seorang ummah. Maksudnya imaman wa mualliman nasal khaira. Pengertian umat di sini maksudnya ialah seorang imam, pemimpin dan yang mengajari umat manusia perkara-perkara kebaikan. Imamun matbu' seorang imam yang diikuti. Ini keutamaan pertama yang ada pada Nabiullah Ibrahim. Seorang nabi yang dijadikan sebagai imam yang diikuti, pemimpin yang diikuti. Nabi Allah Ibrahim ini imam dalam banyak hal. Yang pertama, imam dalam perkara tauhid. Ini yang paling penting. Beliau dikenal dengan julukan Imamul Hunafa. Imamul Hunafa. Tokoh imam para Hunafa. Orang-orang yang lurus agamanya. Tokohnya para muwahidin. Ahli Tauhid. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai uswah, sebagai tauladan yang baik dalam berkata tauhid. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mumtahanah, ayat yang keempat. Allah Taala mengatakan, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ila akhir ayat kata Allah sungguh telah ada bagi kalian wahai kaum mukminin uswatun hasanah contoh yang baik fi Ibrahim pada diri Nabi Allah Ibrahim walladzina ma'ahu dan para nabi-nabi yang bersama dengan Nabi Allah Ibrahim di sini yang disebutkan namanya ialah Nabiullah Ibrahim. Sementara para nabi yang lainnya dikatakan walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersama Nabiullah Ibrahim. Menunjukkan apa? Menunjukkan Nabiullah Ibrahim sebagai tokohnya, sebagai imamnya. Mereka mengatakan pada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, dari syirik, dan dari apa yang kamu sembah dari selain Allah Taala. Imamul Muwahidin, Imamul Hunafa, tokoh muwahidin dan tokoh Nabi Allah Ibrahim juga termasuk imam fi sabr. Seorang imam memimpin dalam perkara kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Taala. Ini bisa kita lihat tatkala Allah tabaraka wa taala memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya. Menyembelih putranya. Dalam keadaan waktu itu putranya yaitu Ismail alaihissalatu wassalam seorang putra yang sangat dicintainya. Lama nggak punya anak sampai tua. Kemudian dikasih anugerah anak Ismail ibnu Ibrahim alaihi wassalam sedang senang-senangnya sama sang anak tadi. Bergembira, bersuka cita dengan anaknya. Tiba-tiba turun wahyu. Dalam mimpi, dan mimpinya para nabi ialah benar. Wahyu yang di situ diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Dan dikisahkan dalam Al-Quranul Al Karim, bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam betul-betul hendak menyembelih anak. Dan subhanallah pula Nabiullah Ismail juga demikian putra yang berbakti, yang penyabar, dan siap untuk dijadikan sebagai lebih korban dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah Taala. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Nabiullah Ibrahim ini imam, seorang imam, pemimpin yang diikuti. Imam al-Hunafa wal muhidin para pemimpin orang-orang yang lurus agamanya dan orang-orang ahli tauhid. Imam al Imam, pemimpin dalam bidang kesabaran, sabar dalam menjalankan perintah Allah Taala. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, qanitan lillah. Allah Ibrahim itu seorang yang qanit, qanit kepada Allah. Qanit itu artinya al-muti', seseorang yang mentaati Allah. Dengan nilai plus, tidak semata-mata taat, tetapi dawamu ta'ah. Dawamu ta'ah, senantiasa mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Wal istimraru fiha ala kulli hal. Dan terus menerus mentaati Allah tabaraka wa taala dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Ini keutamaan yang sangat besar. Kalau semata-mata mentaati, banyak kemudian kaum muslimin yang lainnya mentaati Allah. Tapi di sini ada nilai plusnya yang itu merupakan keistimewaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam yaitu qanit yakni orang yang terus menerus taat kepada Allah teguh istiqamah dalam semua keadaan dan kondisi mentaati Allah tabaraka wa taala demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Nabi Muhammad yang merupakan anak Nabi Allah Ibrahim dari Ismail merupakan garis keturunan Nabiullah Ibrahim dari Ismail alaihissalam. Diberitakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim dan yang lainnya, "Kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadhkuru Allah ala kulli ahyani." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam biasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dalam semua keadaan. Masya Allah. Ini keutamanya luar biasa. Qanitan lillah, seorang yang taat kepada Allah. Senantiasa taat kepada Allah. Terus menerus taat kepada Allah dalam semua keadaan dan kondisi. Keutamaan yang ketiga ialah Hanifa. Hanif ialah seorang yang dikatakan Hanif itu dikatakan Hanif mak maknanya ialah al-ma'ilu an syirk Al-mailu an syirik wal muqbilu an ta'ah. Ah, wal, wal muqbilu ah, ta'ah atau ala ah, tauhid. Hanif itu artinya seseorang yang condong jauh. Orang yang condong menjauh dari kesyirikan dan dia datang menghadap kepada tauhid. Sehingga pengertian hanif ialah seseorang yang betul-betul bersih dirinya dari ketauhid, ya, dari dari kesyirikan. Bersih dari kesyirikan. Dan seorang yang betul-betul jauh, menjauhi perkara-perkara yang menyelisihi ketaatan. Masya Allah. Qanit Hanif. Kemudian yang keempat ialah walam yaku minal musyrikin. Dan Nabi Allah Ibrahim itu tidak termasuk kaum musyrikin. Tidak termasuk kaum musyrikin. Ini tak takkidun. Penekanan. Dalam ayat ini Allah Taala mensifati Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan sifat bersih dari kesyirikan. Ibtidaan wastimrara. Dari mulai awal beliau dan sampai sepanjang masa sepanjang eh, sepanjang hidupnya beliau sepanjang hidupnya beliau. Kalimat walam yaku minal musyrikin walam yaku minal musyrikin beliau bukan termasuk kaum musyrikin ini sifat permulaan Nabi Allah Ibrahim beliau ini memang dari awalnya dari awalnya bukan termasuk kaum musyrikin terbebas terjaga dari kesyirikan kemudian kalimat hanifan yang sebelumnya tadi Hanif menunjukkan bahwasanya beliau terus-menerus panjang hidupnya sampai akhir hayatnya itu di atas ketauhidan, di atas tauhid, bebas dan lepas dari kesyirikan. Masya Allah. Ini keutamaan yang sangat besar bagi beliau alaihi salatu wassalam. Dan yang kelima ialah yang disebutkan dalam ayat yang berikutnya, syakiran li an'umih. Nabi Allah Ibrahim itu orang yang sangat mensyukuri nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala. Ini sifat yang melengkapi perkara yang di awal. Ketika dijadikan sebagai seorang imam, pemimpin yang diikuti, termasuk qanatun lillah, orang yang tunduk taat kepada Allah tabaraka wa taala, senantiasa seorang yang hanif, senantiasa bertauhid, hilang dari kesyirikan, bukan termasuk kaum musyrikin dari awalnya. Ini semuanya merupakan nikmatun azimah. Kenikmatan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Taala pada seorang. Maka dilengkapi dengan sifat yang kelima, syakiran li an'amih. Nabi Allah Ibrahim mensyukuri nikmat nikmat Allah Taala. Ini bucian Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun kesesuaiannya dengan bab jelas. Ayat ini menunjukkan keutamaan tauhid sekaligus keutamaan tahqiq tauhid. Orang yang memurnikan tauhidnya. Seorang yang hanif, seorang yang bukan kaum musyrikin seperti Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Keutamanya demikian. Keutamanya ialah keadaan dia seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian yang terakhir sebagai faidah, tatkala kita membaca ayat atau hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan di situ pujian Allah Taala kepada seseorang, seorang nabi, seorang rasul, terus misalnya itu tidak semata-mata dibaca tidak semata-mata diilmui itu sanjungan untuk si fulan, Nabi fulan. Tidak. Tapi di sana ada maksud yang penting. Tujuan yang mulia. Tujuannya pertama ialah kita mencintai mahabbah. Kita mencintai seseorang yang dipuji kebaikannya, oleh Allah Ta'ala ini. Di situ ada unsur al-wala wal-bara, kecintaan dan kebencian. Kita mencintai orang-orang yang dipuji dalam Al-Quran. Kita berikan loyal kepada mereka. Dan sebaliknya kita juga membenci, tidak menyukai siapa saja yang dibenci oleh Allah Taala dalam Al-Quran atau Al Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Begitu. Kemudian perkara yang kedua yang lebih penting lagi daripada itu ialah al-iqtida bih. Kita itu menjadikan orang tersebut sebagai kudwatun kita, sebagai kudwah kita, sebagai panutan kita, sebagai taulan kita yang terbaik. Dalam hal sifat-sifat yang mulia tadi. Kita jadikan dia sebagai taulan kita, panutan kita para sifat-sifat yang mulia tadi. Seorang imam yang mengajari kebaikan kepada umat manusia, seorang yang mentaati Allah Taala dan senantiasa taat kepadanya, seseorang yang lurus dalam beragama, jauh dari kesyirikan, jauh dari penyimpangan ketaatan, seorang yang tidak pernah menjadi kaum musyrikin, seorang yang syukur nikmat Allah Taala sifat-sifat yang mulia tadi. Baik pada Nabi Allah Ibrahim. Atau pada Nabi-Nabi yang lainnya. Atau orang-orang soleh yang lainnya. Itu semuanya kita jadikan sebagai pelajaran. Jadikan sebagai qudwatun hasanah. Panutan yang baik. Untuk kemudian kita terdorong, bersemangat, termotivasi. Beramal seperti amalnya mereka. Atau mirip seperti dengan mereka. Jalan dan jalur dengan mereka semuanya. Ini yang harus diperhatikan. Sehingga tidak semata-mata membaca kisahnya. Tidak semata-mata mengetahui eh, itu semua. Tapi yang paling penting ialah menjadikan mereka semua sebagai contoh yang baik. Mencintai mereka dikarenakan sifat-sifat yang mulia tadi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian saja dan insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya kita bahas ayat yang lain yang juga menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang memurnikan tauhidnya dari kesyirikan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Manakah yang lebih yang lebih utama? Menghafal Quran dan memungkinkannya, memantapkannya, ataukah memperdalam ilmu syariat Islam selain menghafal Quran? Karena sebagian orang merasa sulit untuk menggabungkan keduanya. Terlebih ringan baginya menelaah materi daripada memungkinkan, mem mem memantapkan satu surat pendek. Diupayakan dua-duanya. Apalagi untuk orang yang telah dewasa seperti kita ini, yang sudah terkena beban syariat, beban taklif, yang diwajibkan untuk melaksanakan e, perkara-perkara dan meninggalkan perkara-perkara yang lainnya. Maka harus diupayakan dua-duanya diperdalami ilmu din, ilmu agama dengan semantap-mantapnya supaya kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Di samping itu pula kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk menghafal Al-Qur'anul Karim, surat-surat yang pendek-pendek atau yang panjang-panjang atau kita baca Al-Qur'anul Karim, kita renungkan maknanya, kita baca terjemahannya atau tafsirnya atau semisalnya sehingga memperdalam atau memperkaya keilmuan kita tentang Al-Qur'anul Karim. Adapun bagi mereka yang mampu, memang dianjurkan sekali untuk terlebih dahulu menghafal Quran. Selesai baru kemudian setelah itu e, memperdalam ilmu din lebih mantap. Kalau memungkinkan maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semua kalian. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Yang penting tidak kemudian Eh, putus dari belajarnya. Terus dia apa namanya meneruskannya, dia menghafal Al-Qur'an baik, dia belajar ilmu agama juga baik sehingga dia terus berputar pada perkara-perkara kebaikan. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya tambahan hadis tentang tahrik itu menggerak-gerakkan dari telunjuk ketika tasyahud adalah sahih dan yang lain berpendapat bahwasanya tambahan tersebut ialah syazah ganjil. Bagi orang yang belum memperdalam ilmu masalah hadis, mana yang harus dipegangi. Jadi dipegangi sama dia yang mantap bagi dia. Dengan argumentasi-argumentasi yang dia baca, paham? Yang dia mantepi, itu yang dia amalkan. Karena yang perkara-perkara sepanjang hadiah, dan padanya ada para ulama-ulama kita yang berpendapat tahrik menggerak-gerakkan jari telunjuk ataupun yang tidak. Ada sehingga diamalkan yang mantap dengan argumentasi yang ada. Kemudian tidak mengingkari atau sampai marah-marahan atau sampai memusuhi atau misalnya kepada pihak-pihak yang tidak sama dengan dia atau yang berseberangan dengan dia. Sebab ini perkara-perkara ahkam syariah, perkara-perkara fiqih yang di situ uh, ada istihad para ulama para fuqaha dari kalangan ahli sunnati wal jamaah.